Karena dengan memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan merupakan sebab agar supaya Allah menambahkan nikmatnya atas kita semua. Sebagaimana telah Allah tetapkan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Akan tetapi kalau kalian kufur, ingkar akan nikmat Allah, menjadikannya sebagai sarana bukan untuk ketaatan kepada Allah, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat-sangat pedih. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah melalui nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa ikhlas di dalam berucap, beramal serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali pada pelajaran kita di sore hari ini masih membahas tentang sab'ul mubiqat tujuh perkara yang membinasakan. Di mana kita masih dalam pembahasan perkara-perkara yang membinasakan yaitu pada perkara yang pertama. Derajat yang paling parah, dosa besar yang paling besar yaitu asyirku billahi subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat telah diterangkan makna tentang syirik. Apa itu syirik? Yang merupakan dosa yang paling besar. Maka diterangkan oleh penulis di sini kemarin bawanya syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana syirik adalah bentuk mensejajarkan, bentuk menyamakan, bentuk Naam menjadikan tandingan dari makhluk ini dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Allah kisahkan tentang orang-orang musyrikin. Tatkala orang-orang kufar mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal di dalam neraka dengan sebab perbuatan syirik yang mereka lakukan di dunia dengan menyetarakan makhluk mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara kisah yang panjang di ayat yang ke-91 sampai dengan 102. Di sana Allah taala berfirman penyesalan mereka mengatakan orang-orang yang berbuat syirik tadi tatkala sudah masuk neraka tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah kami betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Idnusawwikum birabbil alamin. Inilah yang jadi syahid. Tatkala kami mensejajarkan, menyamakan engkau dengan Rabbul Alamin. Sehingga perbuatan syirik adalah bentuk menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala baik rububiyah, uluhiyah ataupun asma dan sifat. Maka kita melanjutkan penjelasan beliau muallif rahimahullahu taala. Maka kata beliau di halaman yang ke berapa? 16. Muallif mengatakan, "Faman asyraka billahi tsumma mata musyrika" Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dan dia mati dalam keadaan musyrikan sebagai seorang musyrik masih belum bertobat, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia adalah sebagai penghuni neraka secara pasti. Orang yang mati dalam keadaan dia masih berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Dan ini dipastikan kata beliau. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Ta'ala berfirman Innahu may yushrik billahi Faqad harramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa malidzalimina min ansar Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Berbuat syirik kepada Allah Faqad harramallahu alaihi jannah Maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya Surga Dimasukkan eh, Nam diharamkan untuk masuk ke dalam surga Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim dengan sebab berbuat syirik. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Sebagaimana pula kata beliau, ini orang yang berbuat syirik, mati masih belum bertobat dari perbuatan syirik, masuk neraka. Ini nasallallahu salam wal afiyah. Ngeri sekali. Demikian pula kama annaman amana billahi wa mata mu'minan. Sebagaimana pula sebaliknya. Orang yang beriman kepada Allah. Istiqomah di atas keimanan. Wa mata mu'minan. Dan dia mati. Masih dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Fahuwa min ashabil jannah. Maka dia adalah penghuni surga. Wa in udzib. Walaupun orang tersebut sebelumnya diazab dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Faman sakul faman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika ditimbang ternyata berat timbangan kejelekan, maka dimasukkan ke dalam neraka. Namun didapatkan ternyata dosa-dosanya bukanlah dosa-dosa syirik yang derajatnya di bawah perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam setiap kali mau memberikan khutbah yang penting ataupun memiliki keperluan untuk memberikan mau'izah, nasihat yang tandas kepada para sahabatnya, senantiasa membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maknanya Kalaupun ketakwaan sudah dilakukan dan diraih, teruslah continue, teruslah istiqomah di atas ketakwaan. Demikian, bukan maknanya orang beriman belum bertakwa. Walaupun takwa tersebut sudah diraih, namun teruslah kalian continue, kalian terus istiqomah di atas ketakwaan. Ya, haqqatuqatih dengan sebenar-benar takwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna sebenar-benar takwa Innallaha yudhkar wa la yunsa wa yu <clears throat> wa yuta'u wala la yu'sa wa yushkar wa la yukfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudhkar wa la yunsa, selantiasa diingat, tidak dilupakan. Makna sebenar-benar takwa agar supaya seorang senantiasa mengingat Allah, tidak lalai, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuta'u wala yu'sa, ditaati perintah-perintahnya, tidak terus dimaksiati. Ditaati perintah, perintahnya tidak dimaksiati. Wayushkar wala yufar. Kemudian disyukuri nikmat-nikmat Allah kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, bukan terus dikufuri nikmat-nikmatnya. Malah kita lupa kepada Allah, malah kita melakukannya untuk ber, apa menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Ini bentuk kufur nikmat kepada Allah. Sehingga kenapa demikian? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati. Sekali-kali janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. Siapa itu muslim? Muslim Islam secara bahasa diterangkan oleh asy Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Salasatil Usul beliau mengatakan Islam ini secara bahasa ma'khudun min aslama yuslimu islaman idan qada wa khada'a. Ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Bentuknya kalau orang tersebut qada tunduk dan merendahkan diri. Sehingga orang Islam harus tunduk dan merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ma'khudun min musalamah atau diambil dari kata al-musalamah. Maknanya apa kata beliau? Etarkul munazaah yaitu tidak ngeyel, meninggalkan perdebatan. Jadi orang Islam kalau diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya Innama qaulal mu'minin, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menuju Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tarkul munaza'ah, meninggalkan pertikaian, yaitu orang tersebut tidak ngeyelan, Ya, bahasa Jawanya tidak ngeyel, ngeyelan. Jadi menerima apa yang Allah perintahkan. Ini secara bahasa. Islam secara bahasa. Adapun pengertian syariat yang dikatakan Rasulullah fala tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim yang ini sebab menjadikan kita masuk surga adalah kata para ulama didefinisikan yaitu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli orang tersebut istislamu lillah bitauhid pasrah dan tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya pasrah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid mengesahkan Allah di dalam peribadahan walingkiyadulahu bitta'ah dan tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahli dan harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan empat sifat harus dipenuhi kata Syekh Saleh Fauzan idza naqasa ahadun min hadhihi sifat kalau kosong salah satu dari empat sifat tersebut maka orang tersebut belum dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki. Apa yang pertama? Yaitu istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Ibadah ini hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Tidak cukup demikian, harus inqiyadullahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan. Allah memerintahkan kita taat kepada Rasul, kita taat kepada Rasul. Demikian, ya. Tunduk dengan penuh keta ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki, berlepas diri bersih dari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal bara'atu minasyirki, wal baro'ah min ahlihi dan berlepas diri menjauh serta ingkar dan tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Empat sifat harus dipenuhi. Nah, orang kalau demikian mati di atas sifat-sifat ini, maka orang tersebut barakallahu fikum di sini dikatakan dia mati dalam keadaan mukmin, beriman. Dia akan masuk surga ya menjadi penghuni surga walaupun sebelumnya diazab. Dan banyak hadis di sana yang menerangkan banyak orang-orang ahli tauhid, mukminin, muslimin, mereka dimasukkan ke dalam surga walaupun sudah diazab. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah yang dikenal dengan hadis jahannamiyin. Hadis jahannamiyin yaitu kisah yang panjang. Ada seorang atau seorang orang manusia ahlu tauhid dimasukkan ke dalam neraka. Maka disiksa, dibakar seterusnya sampai sudah hitam pekat. Kemudian dimandikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini demikian tentang bahayanya syirik orang yang mati masih di atas kesyirikan mati masuk neraka. Sebaliknya orang yang mati di atas Islam bersih dari perbuatan syirik bertauhid taat kepada Allah maka dia itu akan masuk surga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala unabbiukum bi akbaril kabair Ketahuilah maukah aku berikan aku, aku beritahu kalian dengan sebesar-besar dosa besar Maka jawaban para sahabat bala ya Rasulullah Maukah kalian aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar. Dosa besar banyak macamnya kemarin. Kata Ibnu Abbas lebih dari 70. Namun apa yang paling besar? Ini mau diberitahu oleh Rasulullah saw alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka qalal isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Al hadith Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Ini di dalam Naam hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari ya di dalam sahihnya. Ini demikian ya tentang dosa-dosa besar. Kemudian barakallahu fikum. Sehingga di sini memberikan faedah syirik adalah dosa besar yang paling besar. Sebesar-besar dosa besar. Yang demikian itu dikarenakan beberapa sebab. Kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar? Disebutkan oleh para ulama sebagaimana dituliskan atau dinukilkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam Aqidatit Tauhid. Maka kata beliau mengatakan bahwasanya syirik di sana menjadi dosa besar yang paling besar dengan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama dikarenakan perbuatan syirik adalah bentuk penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasbihu tasbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Dikarenakan yang namanya perbuatan syirik di sana kita menyerupakan dan mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dalam kekhususan ilahiyah peribadahan. Peribad peribadahan. Kita padahal meyakini yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rizki Allah, mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Namun dia malah meminta kepada selain Allah kesembuhan, meminta kepada selain Allah rezeki, meminta kepada selain Allah kesuksesan dan seterusnya. Berarti inilah yang namanya perbuatan syirik. Dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita meyakini Kenapa demikian? Karena Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku secara langsung. Secara lang langsung astajib lakum. Allah akan mengabulkan. Tidak perlu yang namanya perantara orang mati. Tidak perlu yang namanya perantaraan para nabi dan orang-orang soleh dan kuburan-kuburan mereka yang telah meninggal. Ini tidak tidak perlu seperti ini. Namun langsung lihatlah Allah Subhanahu wa taala telah eh, memberikan kepada kita isyarah latifah, isyarah yang sangat lembut. Tatkala Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah setelah menyebutkan ayat-ayat tentang siam, maka Allah mengatakan, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." uji ujibu da'watad da'an. Maka kata Allah Ta'ala Apabila hamba-hambaku di ayat surat Al-Baqarah ayat 186 Allah taala berfirman wa idza saala kaibadi anni apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala eh, meminta kepada Allah maka apa fa inni qarib fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat diterangkan oleh para ulama ahlul lughah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditanya tentang sesuatu oleh umatnya, ditanya tentang ruh, yas alunaka anir ruh, ditanya tentang hari kiamat, yas alunaka anis saati ayana mursaha, kapan datangnya hari kiamat? Maka Allah Taala mengatakan ul dengan perantaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan ayat, maka kul Innamar ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusan kita membahas-bahas tentang ruh. Demikian. Dan juga bahwasanya ditanya tentang hari kiamat innama il qul innama ilmuha indallah katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya pengetahuan kapan tegaknya hari kiamat di sisi Allah Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberitahukan kepada kami pengetahuan tentang hari kiamat kecuali sedikit saja tanda-tandanya. Ya. Ini demikian. Rasulullah dijadikan perantara ketika menjawab. Namun ketika mereka bertanya langsung tentang Allah, langsung Allah jawab, "Fa ini qarib." Bukan fakul ini qarib. Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah de dekat. Menunjukkan di sini kata para ulama Berarti yang namanya hubungan seorang meminta kepada Allah adalah langsung. Lang langsung. Ini demikian. Barakallahu fikum. Nah ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga syirik menjadi dosa besar yang paling besar karena di surat ada tasbihun lil makhluki bil khaliq. Di sana ada sisi penyerupaan antara makhluk dengan sang pencipta. Kemudian yang kedua, ya. Kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar diterangkan oleh beliau hafizahullah taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang dosa daripada perbuatan syirik tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosa syirik tersebut kalau dia tidak bertobat di dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa dalam dua tempat. Ayat yang ke-48 dan 116. Allah Ta'ala berfirman. Inna allaha la yaghfiru ayyushroka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Orang yang mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga di sini Allah menyatakan dosa daripada perbuatan syirik tidaklah diam, diampuni sehingga merupakan dosa besar yang paling besar. Demikian pula sebab yang ketiga orang yang melakukan perbuatan syirik apabila mati belum bertobat dari perbuatan syirik maka dosa syirik tersebut Syirik besar menghapus seluruh amal soleh yang dia lakukan dulu di dunia. Seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para nabi dan rasul di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88 yang mana Allah menerangkan kepada mereka para nabi dan rasul walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun ya Kalaulah seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat syirik, berbuat syirik, lahabito anhum dengan taukid la sungguh habito anhum akan hapus gugur dari mereka maka nu ya'malun apa yang dulunya mereka amalkan. Dari amalan soleh dihapus tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lebih tegaskan lagi dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah Ta'ala tegaskan Walakad uhiya ilaika Wa ilal ladhina min qablika Lain asyrakta layahbatanna amaluk Walatakunanna minal khasirin Dan sungguh telah aku wahyukan kepada para nabi sebelummu Dan kepada engkau Ini demikian ya. Dan juga kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Lain asyrakta Kalau engkau berbuat syirik Bagaimana? Layah batonna. Lebih Allah tegaskan lagi. La taukid sungguh. Dengan nun taukid. Na. Juga sungguh. Artinya sungguh-sungguh dan amat sungguh. baton akan dihapus amalan-amalan engkau. Walatakunanna lagi. Dan sungguh-sungguh. Engkau betul-betul akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mashiral muslimin rahimani wa Kalaulah Nabi dan Rasul yang mereka dijamin oleh Allah akan dihapus dosa-dosanya ya sebelum mereka melakukan sudah dijaga dan dihapus dimaafkan dosa-dosanya itu kalau berbuat syirik dihapus seluruh amal kebaikan Telu, tentunya bagaimana kita siapa yang menjamin kita tidak ada sehingga dosa syirik menjadi dosa yang paling besar demikian dan perkara yang ketiga Kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar? Dikarenakan pelaku kesyirikan mereka apabila mati sebelum dan tidak bertobat dari perbuatan syirik, belum bertobat dari perbuatan syirik, mereka kekal di neraka. Tidak akan keluar dari neraka. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ya. Innahu may billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma min ansar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat syirik sungguh Allah telah haramkan dari mereka surga untuk mereka sur surga. Diharamkan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Bagaimana syafaat bermanfaat bagi mereka? Tidak bermanfaat. Syafaatnya orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-18. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim eh berbuat syirik. Ini min hamimin, tidak ada pembela, pengacara tidak bermanfaat. Ya. Tidak ada lagi pengacara di akhirat nanti. Tidak ada pembela yang mampu membela dia. Wala syafi'in yuta. Dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang ditaati oleh Allah. Dikabulkan syafaatnya. Dikabulkan syafa syafaatnya. Ini yang distilahkan oleh para ulama. Syafaatun manfiyah. Syafaat yang ditiadakan. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat yang diberikan kepada ahli syirik. Ahli syirik. Ditolak. Nabi memberikan syafaat tidak diterima. Dengan nas ayat ini. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya, tidak bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat di sini. Ini demikian. Demikian pula yang keempat. Orang yang berbuat syirik ya, diterangkan Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala di sana bahayanya Orang yang berbuat syirik dihalalkan darah dan hartanya. Darah dan hartanya menjadi halal, artinya boleh diperangi dan boleh hartanya dirampas sebagai ghanimah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuru lahum waqudu lahum kulla marsad. Syahid di dalam ayat ini waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau dalam hadis arba'in hadis yang ke-8. Rasulullah mengatakan umirtu aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas untuk memerangi manusia, berarti seluruhnya. Manu manusia, jenis manusia yang kulitnya putih, kulitnya hitam, seluruhnya, ya. Yang mereka itu orang Arab ataupun ajam, ini demikian, seluruhnya manusia diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadat ini merupakan penolakan dari perbuatan syirik kalau dia bersyahadat berbuat syirik namanya ini adalah lamis. Namanya lah lamis. Sekedar di lisan saja. Namun praktek dan amalannya tidak sesuai. Mendatangkan membatalkan syah, syahadat. Ini berbuat syirik. Sehingga di sini kaum muslimin rahimakumullah kata Rasulullah faida qaluha kalau mereka mau mengamalkannya, mengucapkannya asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terjaga dari kami darah-darah dan harta-harta mereka. Sehingga mafhum mukhalafah. Ya. Kebalikan dari hadis ini, orang yang berbuat syirik mereka dihalalkan darah dan hartanya, boleh diperangi, boleh dirampas. Namun demikian, perlu perhatian di sini seluruh nas yang menyatakan halalnya darah ini menegakkannya adalah dengan pemerintah muslimin Bukan individu main hakim sendiri. Ya, tetangga saya berbuat syirik sudah saya bantai saja, saya rampas hartanya bukan demikian, ya. Namun dengan pemerintah mus muslimin. Adapun kita memberikan nasihat, maka hendaknya bagi pemerintah kaum muslimin ini hendaknya mereka adalah mempelajari ilmu agama. Karena ini merupakan amanah yang besar di mana apabila mereka menegakkannya kemuliaan akan diraih oleh mereka di dunia dan di akhirat. Namun kalau mereka menyia-nyiakannya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersyukur kepada mereka. Ini demikian. Maka kita khawatir malah azab yang akan Allah timpakan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini antara sebab kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan syirik ini termasuk daripada salah satu mubikot. Sebagaimana di sini kita lanjutkan, Kala Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ijtanibus al mubikot, jauhi oleh kalian sab al mubikot, tujuh perkara yang menghan, menghancurkan. Ya, Wadhakaro minha dan menyebutkan diantaranya asyirku, yaitu perbuatan syirik karena bahayanya tadi ngeri sekali ya waqala menghancurkan amalan soleh dihapus gara-gara perbuatan syirik sia-sia walaupun haji sudah 27 kali berbuat syirik sia-sia ya ini demikian jangan dikira orang-orang musyrikin Quraisy dulu tidak haji haji mereka ha haji sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan haji namun masih didapatkan orang-orang yang mereka baru masuk Islam masih terbawa kebiasaan cara ibadah mereka di masa jahiliyah di masa musyrik di masa masih mus musyrik maka mereka berhaji dengan orianan telanjang tawaf telanjang maka Rasulullah mengatakan dalam perang Khaybar beliau belum mau haji mengutus Abu Bakar untuk haji duluan maka untuk memberitahukan bahwasanya innallaha wa rasulahu yanhayanikum antatufa bil bait uryanan. Bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Baru setelah itu Nabi SAW melaksanakan haji. Dan hajinya Rasulullah berapa kali? Satu kali seumur hidup. Ya, tidak 27 kali. Ya, sehingga walaupun 27 kali haji namun berbuat syirik sia-sia. Ya. Yang kata Rasulullah, kata para ulama, yang maknanya rukun Islam yang lima sudah dilaksanakan, ini merupakan bukan merupakan orang tersebut sudah sempurna melakukan Islamnya. Namun ini merupakan dasar dibangun di atasnya seluruh amalan yang lainnya. Dan semuanya tidak boleh dengan perbuatan syirik. Ini seandainya demikian. Karena ini termasuk sab al-mubiqat tujuh perkara yang menghancurkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faktulu. Barang siapa yang mengganti agamanya faktulu maka bunuhlah dia. Bagaimana mengganti agamanya? Agama Islam bersih dari perbuatan syirik. Mengganti Islamnya dengan perbuatan syirik berarti bentuk mengganti agama. Maka ini faktuluh. Atau yang kedua, dia murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Ya. Ini keluar dari agama Islam, maka ini faktuluh, maka bunuhlah. Siapa yang membunuh Bapak-bapak? Nah, pelaksananya bagaimana ini? Dengan pemerintah muslim, bukan main hakim sendiri. Tetangga saya murtad masuk Kristen, ya. Saya bunuh, saya bantai. Demikian kisruh nanti ya. Ini penegakannya adalah dengan pemerintahan muslim, dengan pemerintah mus muslim. Sehingga demikian ya, bukan terus main hakim sendiri ya. Ini demikian. Barakallahu fikum. Dengan demikian ini kita mengetahui tentang bahayanya syirik ternyata bahayanya ngeri sekali sehingga amat sangat wajar Nabi Ibrahim alaihissalam ini berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan syirik. Ya. Sesungguhnya di sana ya sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ini berkata atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. nam dengan doanya sebagaimana dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-35 dan sampai dengan 3, eh, di ayat yang ke-36 Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Rabbi jenubni wa baniya an na'budal asnam ya kata beliau Nabi Ibrahim wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha bait bala hadzal balada amina wa jenubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman sentosa dan jauhkanlah diriku dan keturunanku dari beribadah kepada asnam beribadah kepada makhluk ya disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik Kenapa? Dan juga demikian wabania dan anak keturunanku dijauhkan pula dari perbuatan syirik. Kenapa? Inna kata beliau Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya asnam tersebut perbuatan syirik tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia, telah menyesatkan kebanyakan manu, manusia. Mereka menjadi sesat. Mereka menjadi sesat. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah membuat bab dalam kitab tauhid dengan ayat ini, kata beliau bab al-khaufu minasyirki bab takut dari perbuatan syirik. Membawakan ayat ini, kemudian membawakan perkataan Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan faman ya'man ba'da Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim saja Khalilullah kekasih Allah yang dijamin masuk surga itu masih takut dari perbuatan syirik, terjatuh kepada perbuatan syirik. Terus siapa lagi yang merasa aman dirinya untuk terjatuh kepada perbuatan syirik? Karena perbuatan syirik barakallahu fikum digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti zabibun nakhlah sauda, seperti merayapnya semut hitam, semut hitam di atas batu hitam di gelapnya malam. Terasa enggak? Tidak terasa. Ya artinya kadangkala orang terjatuh kepada perbuatan syirik. Ayat yang tadi kita baca Surat Ibrahim ayat yang ke-36 memberikan faedah yang penting. Apa itu perbuat atau apa itu asnam ataupun di sini yang bisa mendorong kita kepada perbuatan syirik yaitu yang pertama dikatakan oleh Syekh Ibnu Shalal utsaimin qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama, kullu ma ubida min dunillah seluruh yang dibadai selain Allah ini bisa mengantarkan kita kepada perbuatan syirik atau dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Bal kullu ma yushghilu anillahi subhanahu wa ta'ala yuqalu lahu sonam. Bahkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang sehingga lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dikatakan sebagai sonam berhala. Sebagai patung berhala. Nasallahu salamul afiyah. Ya ini demikian. Orang coba tersibukkan, ya dengan dia itu membanggakan yang namanya batu akik sibuk lalai kepada Allah pasrahnya kepada batu akik man ta'alla qasyan wukila ilaihi barang siapa yang terlalu menggantungkan urusannya kepada sesuatu Allah campakkan dia akan meminta kepada sesuatu ter tersebut wa man ta'alla qatamimatan faqad asyrak barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang dianggap bisa menolak bala maka dia telah berbuat syirik telah berbuat syirik. Nasallahu alaihi afiyah. Ini demikian ya. Sehingga di sini segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah disebut sonam. Waqad bayana Ibrahim alaihi salam sababadza sababalladzi aujabalahul khauf. Nabi Ibrahim dalam ayat surat Ibrahim tadi telah menerangkan sebab yang menjadikan beliau takut dari perbuatan syirik. Inna hunna atlalna katsiran minan nas. Karena mereka telah menyesatkan kebanyakan manu, manusia. Lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau. faida arafal insanu dzalik Apabila manusia telah mengetahui hal tersebut. Aujabalahul khawfu. Maka wajib bagi dia untuk takut. An ma fima waqa'a fihil kathir. Untuk takut terjatuh kepada perkara yang mayoritas manusia terjatuh di dalamnya berupa perbuatan syirik Jangan takut. Walayakman fihi. tidaklah seorang merasa aman menjamin dirinya kalau saya tidak akan berbuat syirik illa jahilun fi. Kecuali orang yang tidak paham apa itu sih syirik, ya. Apa itu syirik? Sebagian orang sekarang aja syirik sih, maksudnya sentimen, ya. Oh, saya enggak syirik. Nah, ini demikian ya. Nah, kalau karena dia tidak paham apa itu syirik. Kalau dia tahu hakikat syirik, maka dia akan takut dari perbuatan syirik dan itu macamnya sangat banyak. Sesungguhnya masih ada di sana pembahasan tentang macam-macam perbuatan syirik. Insya Allah sebelum masuk pada pembahasan yang kedua, dalam pertemuan berikutnya kita akan menambahkan tentang macam-macam perbuatan syirik supaya kita berhati-hati dari perbuatan syirik tersebut karena bahayanya sangat-sangat besar. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan dari perbuatan syirik dan juga keturunan kita semua dijadikan orang-orang muslim yang istiqomah di atas keislamannya dan dijauhkan dari perbuatan syirik sehingga menghadap Allah dalam keadaan muslim yang mustaqim sehingga walaupun seandainya kita terjatuh dalam dosa-dosa Allah mudah-mudahan mengampuni dan memasukkan kita ke dalam surga amin ya rabbal alamin dan tentunya sebagai penutup ya ini sebagai penutup di antara sebab orang tersebut terjatuh kepada perbuatan syirik adalah senangnya menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladina yukhalifunan amri antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya khawatir, takut orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintah Rasul. Antusibahum fitnah akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, "Atadruna mal fitnah?" Kalian tahu apa fitnah? Qala fitnatu syirku. Fitnah adalah si syirik. Akan ditimpakan kepada mereka perbuatan syirik. La'alla idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zayg fayahlik. Sebab bisa jadi kalau orang tersebut menolak sebagian ucapan Nabi, tidak seluruhnya, sebagian ucapan nah, Nabi, maka akan dijatuhkan atau dicampakkan kepada hatinya sedikit penyakit menyimpang, akhirnya binasa. Ini demikian sehingga tentunya supaya kita selamat dari perbuatan syirik adalah senantiasa mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti serta mengamalkannya. Ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa rabbil alamin.